وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang kami hormati guru kita semua Buya Yahya beserta Al Ustaz Saif Abu Hanifah kita doakan Mata'an Allah bituli hayatihim. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiih ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau-beliau perantara antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kumpulnya kita malam ini di tempat yang mulia ini tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menuntut ilmunya Allah, menuntut syariatnya Nabi Muhammad. Selain itu, yang mana menuntut ilmu hukumnya wajib, kita juga kumpulnya malam kita di sini adalah dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Gusti Allah apa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusal. Kata Gusti Allah, eh malaikat-malaikat kulihat tuh mereka. Walladzina mereka adalah orang-orang yasiluna yang mereka menyambung ma amarallah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Yaitu apa? Yaitu menyambung tali silaturahmi. Kita diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menyambung silaturahmi. Ya, dipamerkan dihadapkan para malaikatnya, maka ketahuilah malam ini kita sedang melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menjalankan perintahnya. Di dalam kamus bahasa Arab, jika kita buka kamus bahasa Arab, silaturahmi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama silah dan yang kedua rahim. Silah itu artinya menyambung. Rahim artinya kasih sayang. Lima kali sehari kita baca di dalam sholat kita. Yang jika tidak kita baca, maka sholat kita menjadi tidak sah, yaitu surat Al-Fatihah. Di ayat pertamanya, surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim. Allah zat yang Ar-Rahman dan Allah zat yang Ar-Rahim. Apa sih bedanya Rahman sama Rahim? Ternyata selidik punya selidik. Ya, Rahman itu artinya pengasih. Rahim itu artinya penyayang. Saya mau tanya, kira-kira ayyuhuma afdal? Lebih baik mana? Kasih apa sayang? Kira-kira enak dikasihani orang apa disayangi orang? Disayangi. Jadi sifat ar-Rahmannya Allah, sifat ar-Rahimnya Allah sayang itu lebih mulia daripada sifat ar-Rahman yaitu kasih. Apa bedanya? Timbul pertanyaan di tengah kalangan umat Islam. Pak Ustadz, ya kata si itu. Pak Ustadz Habib, wis komplit. Pak Ustadz Habib, ada apa? Iya. Kalau kenapa sih kita umat Islam yang tiap hari menjalankan firman Allah, tiap hari itu kita puasa, sholat lima waktu, tidak pernah telat. Tapi kok kita miskin terus. Itu di luar sana tuh banyak toko-toko emas punyanya Cina. Ya, mereka kafir, mereka menyekutukan Allah, tetapi tambah tajir. Ya, hidup tambah kaya. Ya, di sana yang bisnis-bisnis, mereka jarang sholat. Kok oh, hidupnya tambah sukses? Iya, jawabannya adalah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Allah kasih kepada seluruh makhluknya, baik itu si tua atau si muda, baik itu si kaya atau si miskin, baik itu orang Islam atau orang selain Islam. Tetapi sifat Ar-Rahman Allah hanya berlaku di dunia. Ya. Ingat Allah punya sifat kedua yaitu Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Allah sayang hanya kepada umat Islam hanya nanti di akhirat. Oleh karena itu, nanti yang musyrik kepada Allah, yang kafir, maka dia akan masuk nerakanya Allah dan yang Islam bertakwa akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, kumpulnya kita di sini sekarang dalam rangka silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Silah menyambung rahmi kasih sayang. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, Lihatlah apa yang difirmankan oleh baginda Nabi. Kata beliau, Ar-Rahimuna Yarrahamuhur Rahman. Orang yang berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh yang maha penyayang. Siapa? Disayangi sama Gusti Allah. Kalau kita biasa kasih sayang sama tetangga, kita kasih sayang sama kita punya murid, kita kasih sayang sama kita punya teman, maka balasannya apa? Ah, kita akan disayangi oleh yang maha penyayang, oleh zat yang menciptakan kasih sayang itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Gusti Allah sayang sama kita, maka kita minta ah, dikasih minta B dikasih, kita minta sampai Z sama Gusti Allah semuanya dikasih. Kenapa? Karena kita udah termasuk manusia yang disayangi oleh Gusti Allah. Oleh karena itu pentingnya kita untuk mempererat yang namanya silaturahmi. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan jika rasa kasih sayang sudah hilang dari dalam hati, Allah cabut rasa kasih sayang. Tidak sayang lagi dengan anaknya, tidak sayang lagi dengan orang tuanya, tidak ada rasa kasih sayang lagi dengan tetangga. Rasa kasih sayang ke murid mulai memudar. Maka apa? Itu adalah sebuah musibah, itu adalah sebuah kecelakaan. Musibah, ya benar-benar musibah. Ya, kalau rasa kasih sayang Allah cabut dari dalam hati kita. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, mengingat perkataan imam kita dalam bermadhab, yaitu imam kita Imam Syafi'i, beliau berkata tentang hal ini. Apa kata Imam Syafi'i? Araftu syarra la li syarrin bal li Kata Imam Syafi'i apa? Aku tahu hal-hal yang buruk Aku ngerti caranya maling, kata Imam Syafi'i. Aku paham caranya korupsi. Aku paham caranya sembrut sama tetangga. Ngerti caranya ya. Aku tak, aku paham gimana caranya memandang dengan pandangan sinis, kata Imam Syafi'i. Tetapi lali syarin bukan untuk aku nanti melakukan hal tersebut bukan untuk aku nanti maling, korupsi dan lain sebagainya. Balitawagihi, tetapi agar aku terhindar dari melakukan hal tersebut. Akal aku tidak memandang dengan pandangan merendahkan kepada tetanggaku. Agar aku tidak mengece tetanggaku yang tidak sopan agar apa? Aku terhindar darinya, kata Imam Syafi'i. Maka mendengar perkataan Imam Syafi'i ini, kita harus tahu apa saja sih penyebab putusnya tali silaturahim. Kenapa banyak tetangga sama tetangga tidak akur? Bos ketemu bos lain tidak akur. Ya, rekan kerja sama kerja, rekan kerja lainnya di perusahaan tidak harmonis. Kenapa? Karena pasti dia melakukan daripada sebab-sebab putusnya silaturahmi. Kurang lebih para hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab putus silaturahmi itu ada tiga hal. Yang pertama ini orang pasti lupa akan pentingnya makna silaturahmi. Dia apa? Dia ngentengin arti silaturahmi. Dia nganggep ah silaturahmi mah rendah biasa ya, nggak usah diagungkan. Dia lupa akan maknanya silaturahmi, pentingnya silaturahmi. Contohnya apa? Lebaran tiba. Warga dari kampung datang mudik ke kota. Yang dari kota datang mudik ke kampung. Apa? Datang tamu dari jauh, dari luar kota. Datang ke rumahnya. Ini yang ahli rumah tidak mementingkan makna silaturahmi. Enggak dipersilakan. Ya. Kalau wayahnya jalan-jalan, enggak diajak jalan, ya ditinggal aja. Ya. Kamar mandinya enggak ditunjukin. Ya, enggak dikasih makan. Apa kayak kayak enggak ada tamu. Wujuduhu kadamihi Ya, adanya itu tamu, kaya-kaya nggak ada tamu. Didiemin aja. Padahal keluarga jauh dari luar kota. Tetapi tidak dijamu. Kenapa? Ah, nih orang lupa akan pentingnya tali silaturahmi. Apa ada tamu nggak senyum? Diem aja. Ya, pura-pura nggak -pura tahu. Diem aja. Oh, tamu. Hmm, eh, duduk. Eh, Gak disambut, gak senyum, gak salaman, apa? Nih orang lupa akan maknanya silaturahmi, maka ini adalah penyebab daripada putusnya silaturahmi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, biasakan senyum. Ya, dikatakan senyum itu ibadah. Kok bisa? Iya, senyum itu bikin orang senang. Coba ada ibu arisan ketemu ibu arisan satunya, salaman, gak pakai senyum. Kayak punya masalah. Ya. Kenapa nggak senyum? Bapak ketemu bapak. Salaman, yo, majak aku gitu ya. Oh, ini kayaknya punya masalah nih sama saya. Nggak enak. Pakai senyum. Senyum ibadah pahala. Dikatakan makin kita senyum, makin kita awet muda. Loh, kok bisa? Kok bisa? Ternyata dunia kedokteran meneliti. Ketika kita senyum, itu otot-otot yang ada di pipi ketarik ke atas. Ya. Ototnya apa? Ototnya olahraga. Ya, kalau zaman sekarang ototnya di fitness. Ya, olahraga. Sehingga ketika ototnya olahraga kencang. Kalau kencang, awet muda. Tuh lihat tuh yang sering cemberut. Hah? Lihat mukanya udah mulai keriput. Kenapa? Jarang senyum. Ya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti PR besar nih. Ya, pulang ke rumah ngadep cermin, latihan senyum. Kenapa Pak Ustaz Habib? Iya, soalnya senyum itu ada dua. Ada senyum ikhlas, ya. Ada senyum ngece. Tahu senyum ngece? Nih, senyum ngece nih gini. Ya. Senyum ngecek. senyum tapi maksudnya ngecek. No, ini kan gak benar juga. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, itulah sebab pertama putusnya silaturahmi, orang tersebut lupa akan pentingnya makna silaturahmi. Yang kedua adalah penyebab putusnya silaturahmi itu pasti di sini. Apa? Hatinya. Kenapa hatinya? Lihat hatinya. Penyakitan. So, kenapa sama tetangga ribut ya? Sama keluarga besar ribut. Kenapa? Itu lihat. Hatinya penyakitan. Ya, dipelihara penyakit hati. Dikatakan penyakit hati yang pertama timbul adalah hasut. Iblis hasut sama Nabi Adam. Kenapa si Adam itu dimewah-mewahkan? Diagung-agungkan? Saya hasut sama Adam. Apa hasut? Hasut tuh gak senang kalau ngelihat orang lain sukses. Oh, dia kebakaran jenggot kalau melihat orang makin tajir. Kebalikannya, melihat orang kecelakaan. Eh, saudara kecelakaan, uh dia syukuran, dia undang orang makan-makan. Luar biasa ini hasut. Hasut itu penyakit yang sangat luar biasa. Sampai baginda Nabi berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata baginda Nabi? Min syarri hasidin iza hasad Ya Allah, aku berlindung dari pendengki, dari penghasut yang kerjaannya nasut, yang kerjaannya gedengki. Oh, udah gak enak hidup. Ya. Kalau punya tetangga dengki, lihat tuh hidupnya sempit. Kalau di hati punya penyakit hasut, hadir majelis taklim. Ya, hadir ustad majelis ustad idolanya si ibu yang penyakitan ini datang. Pas lihat karena ustaznya idola, itu jamaah penuh, penuh semua. Sampai si ibu keder nih, aduh mau duduk sebelah mana ya. Kalau berdiri terus nanti asam urat. Ya, mau duduk, gak ada tempat. Dilihat, diperhatikan, tahunya di pojokan ada kursi nganggur. Akhirnya duduk di atas kursi. Srep. Sambil nunggu Pak Ustadz idolanya. Eh, Pak Ustadz datang. Baru mau mulai ceramah, nih Pak Ustadz, si ibu lihat sekitar, tiba-tiba ngelihat di sampingnya ada ibu yang dia enak sama dia. Aduh, aduh, kenapa ibu ini yang duduk sini tuh ya? Itu duduk mulai nggak enak pak. Padahal kursinya empuk ya, ya ada busanya. Aduh, kenapa ibu ini? Itu Pak Ustadz idolanya ceramah satu jam setengah. Ini si ibu duduk gak enak satu jam setengah. Kenapa? Tuh lihat, orang punya penyakit hasil hidupnya gak enak. Ya, aduh. Akhirnya apa? Bubar majelis pulang. Pulang nyampe rumah ketemu si suaminya. Suaminya ngomong, mah hari ini makan apa? Oh iya tenang, nanti dibikinin kuah. Ya, kuahnya sedap. Udah, datang si istrinya kemana? Ke dapur. Datang ke dapur, ngapain? Masak. Ya, nyalain kompor, kasih air, ya pancinya, dimasukin dagingnya, kasih sayur, oh semua. Itu masaknya sambil apa kata si ibu? Sambil senyum, biar nanti makin manis masakannya. Ya, senyum sembunyi. Tapi apa Allah jadinya tukuah kalau tukuah tidak pakai garam? Pas mau ngambil garam, ya yang biar enak rasanya, eh garamnya habis toplesnya. Ya udah terpaksa keluar. Keluar matiin kompor keluar. Warung jarak 5 5 langkah dari rumah. Ya, 5 5 rumah langsung warung. Jalan. Baru nyampe warung, Ternyata ibu tadi yang duduk samping lagi belanja di warung itu. Waduh, kenapa ada ibu itu? Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Datang untuk ke warung. Enggak. Dia jalan nih si ibu yang hatinya penyakitan. Dia jalan menyempuh jalan jarak 100 meter menuju warung berikutnya. Uh, dia jalan panas-panas ya. Siang-siang jalan. Kesiannya apa? Nyampe tuh warung tutup warungnya. Ya, Kenapa itu? Artinya penyakitan hidupnya nggak enak. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu kalau penyakit hasut dipelihara, ya, dirawat, dihirami, timbullah buahnya. Apa buahnya? Buahnya penyakit berikutnya, yaitu sombong. Apa itu sombong? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong, menolak kebenaran dan nyalahkan manusia. Orang sombong kalau dikasih tahu, ya dia malah berontak. Ah enggak, saya enggak gitu. Ya, itu orang sombong. Maka kita harus tahu nih penyebab sombong itu apa. Yang pertama dikatakan penyebab sombong itu harta. Apa orang kaya punya harta sombong wajar nggak bu? Wajar karena punya sebabnya apa sebabnya? Punya oh uang. Kalau ada orang kaya, sombong, wajar nggak? Wajar. Eh, udah miskin, sombong. Ya, suka ngamen, ngetok-ngetok mobil. Paji, paji. Oh, jembreng, jembreng, jembreng. Ya, paji minta. Dikasih sama pajinya seribu. Hah? Seribu? Gak level saya Maya. Nih balikin seribunya. Wah udah miskin sombong. Coba miskin tuh sadar. Tapi kalau orang kaya sombong boleh nggak? Nggak boleh kaya aja yang punya sebabnya sombong nggak boleh. Apalagi miskin. Para hadirin hadirat rahimakumullah itu penyebab pertama orang kaya sombong. Kedua punya ilmu. Pak Kiai, Pak Ustadz sombong. Hati-hati, jangan sombong ikut iblis. Ya, iblis setelah hasut sama Nabi Adam, iblis sombong. Dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami katakan kata Gusti Allah, kami perintahkan semua para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat ke Nabi Adam, itu semuanya hormat kecuali iblis yang dulu namanya Azazil. Azazil yaitu terbuat dari cahaya api yang mewah sehingga ketika sombong di hadapan e, Nabi Adam, di hadapan Gusti Allah selaya berkata, "Eh, Azazil," kata Gusti Allah, "kenapa engkau tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam?" "Ya, ya Allah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." "Ya Allah, aku ini lebih baik ya Allah dari si Adam." engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan si Adam dari tanah liat. Apa iblis sombong? Apa yang diucapkan pertama kali? Anak, aku. Jadi kalau ada bapak, ada ibu biasa ngomong aku, hm, aku. Iya. Eh, ah, lihat nih, oh lihat tuh, ini gelangku tuh bagus kan gelangku, ya. Oh aku di rumah itu punya empat tingkat. Ya, ini aku nah. punya mobilnya Alphard. Apa? Dikit-dikit aku, dikit-dikit aku iblis. Hati-hati. Iblis pertama kali ngomong apa? Aku lebih baik daripada si Adam. Ya, maka apa? Para hadirin hadirat rahimakumullah itu penyebab Azazil akhirnya diusir dari sorga berubah menjadi namanya iblis dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat laknatullah alaih punya ilmu sombong iblis ketiga punya apa lagi punya nasab oh maaf ya saya mah Habib ya keturunan Rasul saya mah oh nih saya mah darahnya biru ya. <laughs> darah ningrat oh sombong ya hati-hati terakhir keempat yaitu mempunyai pangkat maaf ya jauh-jauh saya Pak Lurah, ya kamu mah nggak level. Bos nih, Pak Camat <laughs> ya, hati-hati. Punya pangkat sombong, wajar. Tapi apa? Dihindari. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takabbaru ma'al mutakabbirin. Kata baginda Nabi, sombonglah kalian jika ketemu orang sombong. Boleh nggak sombong? Boleh, kapan? Di satu tempat. Kalau engkau ketemu sama orang sombong, datang arisan. Ya, ada ibu ngomong, "Bu, Bu, Bu, nih gelang saya nih, Bu. Tuh, oh, lihat tuh. Bagus kan? Nih gelang saya dari emas. Berapa karat, Bu? 17 karat. Ya, berapa gelang ibu? Satu. Nah, ibu ketemu orang kayak gini, ibu harus lebih sombong. Apa? Oh, 17 karat. Punya saya, Bu. Maaf ya, maaf ya. Punya saya nih 24 karat murni emas semua. Uh, ibunya kaget ya. Ah, punya ibu satu, punya saya mah tiga. Ya. Mana bu, gak dibawa? Iya, keberatan, saya simpen di rumah. Iya, ketemu orang sombong, harus lebih sombong. Kenapa? Kata, biar tahu rasa, kalau disombongin gak en enak. Tapi kebalikannya para hadirin hadirat, watawaddu ma'al mutawaddi'in dan rendah hatilah kalian jika ketemu orang yang rendah hati. Ada orang senyum sama kita, kita balik senyum. Ada orang nyapa kita, kita balik sapa. Ya, ada orang negor, nanya kabar, ya, nanya gimana keadaan, kita balik tanya. Jangan ada orang senyum, cemberut. Ya, Kebalik. Ini yang praktek kita sekarang ini kebalik. Ketemu orang sombong, rendah hati. Oh, Haji datang. Oh, Haji. Punya pangkat. Ya. Haji, gimana? Ketemu orang sombong, rendah hati. Kebalikan, ketemu orang mau salaman. Tangannya gini. Ah, nah, ya. Kebalik. Ya. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, itulah tadi sombong. Terus apa? Sombong dipelihara nih dipelihara, disirami, ya, dikasih pupuk, tumbuh lagi penyakit selanjutnya apa? Dendam. Uh, kalau punya tetangga dendam sama kita, habis hidup kita ya. Dendam deh, dia pengen kita kita pengen hancurkan. Gimana bisnisnya Pak Haji itu hancur, gimana? Dipikir sama dia, tidur dipikir, ya masak dipikir, naik motor mikir itu Pak Haji. Aduh, hancurkannya gimana? Sehingga rela kalau itu Pak punya cabang berikutnya. Wow, hidupnya susah, sempit, hatinya nggak enak. Ya, mikirin orang terus. Belum tentu orang yang dipikirinya mikiri kita. Para hadirin hadirat rahimahumullah, Itulah penyebab putusnya silaturahmi yang kedua. Hatinya penyakitan. Maka bagaimana cara kita membersihkan kita punya hati? Ya, dengan mempelajari ilmu tasawuf, dengan mengetahui apa sebabnya, kita hindari sebabnya, kita berusaha supaya hati kita ini plong, enak, adem, ya enak nantinya. Kalau ketemu ada Paji tengah jalan, tiba-tiba Pajinya nggak senyum. Loh, kok Pajinya nggak senyum? Oh, mungkin saja Pajinya nggak lihat saya. Oh, mungkin saja Pajinya lagi punya masalah. Oh, mungkin saja Pajinya tadi tuh ngelihat tapi pengen apa nggak jadi. Itu enak, artinya enak terus ya. Itu para hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan di dalam uh, kita uh, Burda karangan Imam Busiri beliau berpesan kepada kita wan nafsu katifli in tuhmil husyabala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatini apa kata Imam Busiri eh umat dengar nafsu itu kayak anak kecil kayak bayi Bu Nafsu itu kayak bayi. Jika itu bayi tumbuh dewasa dalam keadaan tetap menyusu kepada ibunya, bayi kan disusui ASI ya. Umur 6 bulan masih nyusu. Satu tahun masih nyusu. Dua tahun masih nyusu. Kata Imam Busiri, itu bayi kalau didiemin, nggak disapi, terus nyusu. Lima tahun masih nyusu. Sepuluh tahun masih nyusu. Kenapa? Didiemin. Ya, intuh milhu syabba'ala hubir radai. Kalau dia tidak disapi, didiemin, maka itu anak bakal nyusu terus. Nafsu juga gitu. Kalau nafsu dipelihara, ya didiemin, ya nggak dijaga, jadi hindarkan dari hal-hal yang haram. Maka apa? Dia terus saja melakukan hal yang haram. Kenapa? Kayak anak kecil. Tetapi wa in tasfimhu fatimi. Jika engkau sapi itu bayi, jika engkau sapi, engkau hindari itu nafsu, maka nafsu akan nurut kepadamu. Ayo kita perbaiki kita punya hati, kita punya nafsu. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu penyebab yang kedua, penyakit hati. Penyebab putusnya tali silaturahmi yang ketiga dan ini adalah penyebab yang paling fenomenal, artinya zaman sekarang paling lama ini. Apa? Yaitu adalah mengakhirkan pembagian waris. Berapa banyak keluarga besar ribut gara-gara pembagian waris di akhir-akhir sama kakak sulung. Ayo bagi warisnya. Nanti dulu. Ya, dihitung dulu. padahal apa? Duitnya dipakai dulu timbul suudon, ya timbul dendam, timbul sombong terus. Kenapa? Karena mengakhirkan ahli pembagian waris. Atau apa? Memakan haknya ahli waris. Mentang-mentang kakak tertinggi, akhirnya adik paling bungsu nggak dapet. Oh, kamu mah paling bungsu, lahirnya juga baru kemarin. Ya sudah saya semua dihawat kabeh hak waris ya. Maka apa? Ini penyebab putusnya tali silaturahmi. Gak sapa sama keluarga. Kenapa? tanah diambil hak warisnya. Maka dari situ para hadirin hadirat rahimakumullah. Pentingnya ketika pembagian waris kita memanggil seorang ustaz. Sehingga nanti awalnya diceramahi. Dan kemudian baru dibagi waris dengan seadil-adilnya. Dikatakan harta warisan itu sebelum dibagi. Kepada ahli waris. Harta warisan harus melewati lima proses. Apa itu? Yang pertama, mayit meninggalkan uang 10 miliar. Maka apa langsung bagi waris? Jangan. Pertama nomor satu, keluarkan haknya Gusti Allah. Apa itu contohnya? Seperti zakat. Oh, dulu mayit pernah nggak zakat fitrah selama lima tahun. Ya, lima tahun. Setahun berarti zakat fitrah tiga kilo beras. Maka tiga kilo dikali lima tahun berapa? 15 kilo. Keluarkan 15 kilo dari uang 10 miliar bayar zakat. Atau contohnya lagi apa? Allah haji. Oh dulu mayit dulu pernah mampu haji tapi nggak sempat haji apa wajib haji meninggal duluan maka keluarkan uang untuk ongkos haji nanti diwakilkan ke yang lain sehingga apa sehingga mayit tenang dikuburnya baru nanti lewat yang kedua langsung bagi waris belum apa? Biaya pemakaman. Jadi kain kafan, batu nisan, biaya tukang gali kubur, biaya mandikan, ya kembang-kembangnya, itu semua dikeluarkan dari harta, dari harta peninggalannya mayit. Anaknya mau patungan Pak Ustaz boleh? Boleh. Ya, tapi lebih afdal dari harta peninggalan mayit. Selesai bagi waris. Belum. Yang ketiga harus bayar utang. Makanya biasa diumumin pas lagi takziah atau pas dikubur, yang punya utang silakan datang. Ya, silakan datang nanti kami ahli waris membayar apa? Suruh bayar utang dulu. Tapi jangan ada nanti orang ngaku, ya. Oh, saya nih, bapak kamu utang ke saya 50 juta. Ya, mana buktinya? Tidak ada. Oh, jangan dibayar, ya. Jangan terlalu polos, ya. Uh, uh, nanti mana bukti hitam di atas putihnya dulu. Ada baru dibayar. Yang keempat, sebelum bagi waris itu adalah membayar wasiat. Ya, oh dulu mayit ninggalkan surat wasiat apa? Nah, jika bapak meninggal, maka bapak ingin menyumbang uang 10 juta untuk bikin jembatan di jembatan desa yang rusak. Oh, dulu Bapak pernah janji, pernah wasiat, berpesan. Jika nggak ada, nanti keluarkan 10 juta buat jembatan apa? Ahli waris harus mengeluarkan 10 juta itu untuk dibayarkan nanti bikin jembatan. Sehingga apa? Dikatakan, jika jembatannya jadi, dan ada dan setiap roda yang berputar di atas jembatan itu, baik roda motor atau roda mobil empat, maka setiap satu roda, setiap putarnya itu adalah pahala yang Allah kirimkan ke orang tua kita yang sudah meninggal. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ini juga termasuk bentuk daripada berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat menjalankan wasiat. Baru semua udah beres, wasiat beres, baru terakhir bagi-bagi wa waris. Selanjutnya para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu tadi tiga penyebab putusnya tali silaturahmi. Tetapi silaturahmi juga harus yang namanya dipelihara. Dijaga talinya. Jangan sampai talinya putus. Maka di sini saya akan ungkap minimal kurang lebih ada tiga cara untuk kita mempererat kita punya silaturahmi. Apa itu? Yang pertama, hilangkan gengsi, mintalah maaf. Biasa manusia, ya. Masalah tuh ada terus. Ya, pasti ada masalah. Bapak sama bapak selek, itu ada masalah. Maka kalau udah lingkungan ini suasana mulai menegang, ya mulai nggak enak, nggak seret, maka bapak harus ngilangkan gengsi, minta maaf du, duluan. Hilangkan gengsi, minta maaf. Betapa sulitnya meminta maaf, tidak sulit. Dulu ketika bulan Ramadan, setiap kita mau buka puasa, kita baca tuh doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna apa? Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang memaafkan. Maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta maaf sama Gusti Allah. Tetapi kalau ada orang minta maaf sama kita, apakah kita tidak maafin? Maafin. Gusti Allah aja maafin kita. Apa maaf? Aku sama istighfar beda. Nih saya jelaskan di sini. Ada aku minta maaf. Ada istighfar, minta ampun. Bedanya apa? Ayuhum afdol. Mana yang lebih afdol? Dikatakan afu itu, afu. Allahumma innaka afun. Maaf, itu adalah seperti kita nulis di atas kertas HVS. Nulisnya pakai pensil. Cara coret, melakukan salah. Kita minta afu, Allahumma innaka afun. Allah kasih kita maaf maka ama malaikat atid dihapus. Itu doa, eh, itu dosa pakai apa? Pakai setik. Ya, kalau di sekolah anak kita ada namanya setik penghapus pensil. Bersih nggak bu? Bersih. Ada bekasnya nggak pak? Nggak ada. Bersih, polos. Kayak-kayak nggak pernah melakukan dosa. Kalau istighfar itu kayak kita nulisnya pakai bulpen di atas kertas HPS. corak coret coret coret dosa ya Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, minta maaf ke Gusti Allah. Minta ampun. Diampuni sama Gusti Allah. Itu malaikat rokif atik dihapus. Pakai apa ngapusnya? Pakai tip. Tip. Tip X. Dihapus. Bersih hilang semua coretannya. Saya tanya, ada bekasnya nggak? Ada bekasnya. Ya, jadi kalau istighfar tuh ada bekasnya kayak jelas, dipecahin terus dilem lagi ada bekasnya nggak? ada itu minta ampunan. Kalau minta maaf itu gak ada bekasnya. Jadi kalau kita ngasih maaf ke orang, maka apa? Jangan ada bekasnya. Ya, langsung senyum lagi, seger lagi. Kenapa? Aku kita minta maaf, ada orang minta maaf, kita maafin berarti beres urusan nol lagi. Ya, kayak saldo nol lagi. Ya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu cara yang pertama, hilangkan gengsi, mintalah maaf. Yang kedua, untuk kita mempererat kita punya tali silaturahmi adalah dengan cara berjabat tangan. Ya, jabat tangan, sering jabat tangan. Ibu-ibu sama ibu-ibu, bapaknya sama bapaknya, jabat tangan. Ya, kenapa? Dengan berjabat tangan kata baginda Nabi, itu gugurlah dosa-dosa yang dilakukan sama tangan. Gugur selama berjabat tangan nih, nempel terus. Makin lama, makin banyak tuh gugur dari dosa. Makanya salaman jangan pelan-pelan, eh jangan sebentar sebentar, <laughs> baru sebentar <laughs> balik lagi. Jangan, yang lama, ya, yang lama. Kemudian para hadirin hadirat rahimahumullah, ini kalau jabat tangan tuh jangan salah. Nih saya ajarkan. Jabat tangan yang benar tuh begini. Ini kulit sama ini kulit nempel. Kalau ya. salaman sama jamaah, kulit sama kulit nempel. Tuh. Terus digenggam. Jangan salamannya lembek, berdiri itu. Salamannya lembek tangan ente jangan jangan digendong. Eh, gitu. Ya, lembek. Eh, banget. Atau ada model baru, Bapak Ibu, ujungnya aja. Iya. Eh, luar biasa. Ini salamannya minyak apa enggak? Iya. Jangan deh kelas. Tuh, jabat tangan nempel nih, kulit sama kulit terus digendong. Tanda kita bener-bener mau salaman. Tep, gitu tuh mantep ya megangnya. Tuh. Nah, dipegang. Nah, nempel gitu ya, tidak niat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tapi ada syaratnya. Kalau kita mau jabat tangan, gugurkan dosa, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Salamannya sama yang mahram. Iya, ini hadir kondangan. Kondangannya di gedung lagi. Ya, campur laki perempuan. Makan tuh sampai kefir mau makan yang mana ya. Sana sate, sebelah sana empal gentong, ya di sana nasi kuning. Makannya berdiri lagi, aduh luar biasa. Terus, oh nanti habis makan salaman sama pengantin. Uh, campur lagi perempuan berjejer. Ya, berjejer, terus salaman sama pengantin. Dipegang semua pengantinnya. Ya, apa? Bukan mahrum. Ini bukan hilangkan dosa. Ini apa dosa. acara sesakral pernikahan dimulai dengan hal-hal yang tidak sakral sama sekali. Acara gedong campur laki perempuan, makan sambil berdiri, salaman bukan mahram. Eh malamnya, paginya panggil Pak Ustadz akad nikah, supaya Pak itu suruh ceramah. Eh malamnya, ngundang orkesan. Ya, apa? Hati-hati. Ini rumah tangganya tidak bertahan lama ini. Ya, umat tangganya tidak bakal sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya nggak bakal soleh, soleha. Kenapa? Awal pernikahan udah salah konsepnya. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu salaman sama yang mahram. Saya mau tanya sama ibunya. Bu, kalau ada Pak RT bu, salaman apa enggak? Jangan. Ya, siapa Pak RT? Kecuali Pak RT-nya anak ibu, boleh. Ya, Bapak, saya mau tanya, ada ibu wali kota, oh ada istrinya presiden, salaman gak Pak? Jangan, kata Bapak nanti jadi menteri, ya diundang ke istana, uh, eh, ke dilantik jadi menteri, Terus menteri kan harus salaman sama menteri yang lain. Oh, menteri kelautan. Oh, perempuan. Jangan salaman. Oh, bapaknya sombong nih. Baru dilantik gak mau salaman. Oh, bukan. Bukan mahrum. Maaf. Oh, luar biasa nih menteri yang diridhoi Allah. Ya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jauh daripada itu kita dianjurkan oleh baginda Nabi mengajarkan anak-anak kita untuk caranya bersalaman. Berapa banyak tuh anak kita ya, pulang dari SD, mau berangkat sekolah SD, salamannya aneh-aneh. Tuh ibunya udah nempratek ya, udah paham tuh ibu-ibunya. Gimana anak kita salaman? Mama, ah, papa mau berangkat sekolah ya? Ya, jalan Bapaknya ngasih salam. Coba. Ya, gimana supaya? Oh, ya gitu ya. Iya, ngelap keringat. Atau gimana? Oh, model baru. Papa, salaman. Ya, so, gitu ya. Di pipi, ya, sekalian di sini. Jangan Caranya salaman yang benar itu dua. Sebah. Gimana sebah? Itu dua. Satu, pakai mulut, dicium, ada bunyinya. Gimana? Benar. Niat tuh salaman. Bapaknya tangannya yang bersih. Jangan bawa bensin. Ya. Salaman sama ibunya, ibunya habis di dapur, motong bawang, bau bawang. Ya anaknya mau cium juga gak enak ya. Yang wanginya enak, dicium. Allah, ada bunyinya luar biasa. Atau pakai hidung, dihirup. Wah, niat ini anak soleh ini luar biasa. Salaman ke sini, ya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita mau hadir satu acara, lihat acaranya syar'i nggak. Ini luar biasa dipisah, mana laki, mana perempuan. Acara udah ikhtilat campur laki perempuan, Makanya kenapa kita ini, ya ini saya buka di sini. Hadir ke bioskop, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena barang siapa hadir nonton bioskop, masuk ke dalam bioskop, nonton film satu jam, maka keluar dari tempat itu, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak diterima. Sholat, gak diterima. Puasa Senin Kemis, pahalanya ditolak ngaji Quran, pahalanya ditolak. Kenapa? Waduh pada gegernya. Kenapa? Iya, karena satu, bukan gara-gara tempatnya, gara-gara di dalamnya campur laki perempuan. Boleh hadir bioskop, boleh jika bioskopnya khusus untuk bapak, jika bioskopnya khusus untuk ibu, boleh Ibu pengajian semua nyewa bioskop boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau campur laki perempuan nggak boleh, hati-hati. Gimana yang hadir kondangan acara di gedong? Ah, ayo loh. Ayo yang mau ngawinin anak berubah pikiran, aduh jangan di gedong. Boleh di gedong boleh, tapi dipisah. Jamnya bapak sama jamnya ibu dipisah, boleh baru. Para hadirin hadirat rahimakumullah udah hadir acara kondangan, ya itu jamaahnya setengah yang nutup aurat. Ada juga yang nutup aurat tapi nutupnya setengah-setengah. Gimana? Pakai kerudung. Uh, masya Allah pakai kerudung. Itu kerudungnya tahu bu, di rumah tuh ada meja, di atasnya ada tapak meja, yang lurus gitu ya, yang kurus gitu ya, dipakai. Rambutnya awal di depan, ya keluar. Apa? Nggak nutup aurat, nggak. konde gitu di depan. Jilbabnya cuma nempel. Apa? Nggak nutup aurat. Hati-hati, nggak berkah acaranya. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah. Diceritakan dulu ada seorang wali. Itu beliau ini terkenal. Kenapa? Beliau ini bawa tongkat. Jika ada perempuan tidak pakai jilbab, itu tongkatnya melayang, diketok kepalanya, ketok ya. Oh, eh, jalan lagi sah. Ya. Ah, nggak pakai jilbab, kestok. <laughs> Jalan lagi. Kenapa nggak ada yang berani? Akhirnya terjadi apa? Terkenal ini kiai, ini wali terkenal. Kenapa? Setiap ada jamaah mau lewat, aduh, ada kiai berjilbab, jilbab. Jalan ya. Jadi aman semua. Bisa nggak pak kayak gitu pak? Ada tamu datang ke rumah, tidak pakai jilbab, usir pak. Ya. Usir di depan rumah kasih tulisan kawasan berjilbab. Oh, luar biasa. Uh, uh. Selanjutnya para hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, untuk kita mempererat tali silaturahmi adalah hormati tamu dan hormati tetangga. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia yakin Allah itu Esa, dia yakin Allah yang menciptakan manusia, dia yakin Allah yang memberikan solusi kepada setiap masalah yang diderita manusia, Waktu mina, waktu mina beliau yaumil akhir dan dia beriman kepada hari akhir, dia yakin kiamat bakal datang, dia yakin bakal masuk alam barzah, dia yakin bakal nanti ditimbang dengan timbangan amal, maka apa? Fal yukrim maka hormatilah tamunya. Beriman kepada Allah hari kiamat, hormati tamu. Tamu itu datang Bapak Ibu membawa apa? Membawa rezeki, Pulang membawa dosa. Luar biasa ada tamu. Datang ke rumah kita nih. Tep, bawa rizki, nambah rizki. Pulang bawa dosa. Kita punya dosa. Dibawa. Hormati tamu. Dijamu. Senyum. Ajak ngobrol. Persilakan makan. Ya, dipersilakan kamar mandinya di mana. Uh, luar biasa ini. Luar biasa. Hormati tamu. Yang kedua, kata Rasulullah, wal yukrim jarah." dan hormatilah tetangga. amat tetangga, hormat. Kenapa harus amat tetangga? Dikatakan di dalam pepatah Arab, Aljar kobladar. Yo, sini yang mau beli rumah, nih. Ingat pepatah Arab. Aljar kobladar. Tetangga sebelum rumah. Pilih dulu tetangga sebelum pilih rumah. Yang mau pindah rumah, jangan nyari rumahnya dulu. Oh, dicari rumahnya. Oh, ini tipe B. Kalau tipe B mah kamarnya tiga. Ya, kamar mandi satu, dapurnya satu. Oh, ini tipe C. Tipe A. Oh, tipe A ini kamarnya lima. Ya, dapurnya dua. Dapur bersih, dapur kotor. Uh, sibuk milih rumah. Salah. Kalau mau beli rumah, pilih dulu tetangganya Dilihat lingkungannya enak nggak? Oh, dekat masjid, alhamdulillah. Masjidnya ada majelis taklim, alhamdulillah. Oh, samping rumah ada tempat preman nongkrong. Hati-hati, jangan dipilih tuh rumahnya. Ya. Jangan sampai kita milih rumah duluan, baru saja ternyata kita hidup di tengah kuburan. Kuburan semua sekitar. Ada. Ya. Rumah udah ajib-ajib tapi kuburan semua. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Lagi-lagi kenapa tetangga duluan? Saya mau tanya. Kalau misalkan, misalkan kita punya rumah, ini rumah kebakaran. Nauzubillah min dalik, kebakaran. Saya mau tanya, kira-kira yang nyirami siapa dulu? Pemadam kebakaran atau keluarga kita yang di Bandung atau keluarga yang di Cirebon mungkin? Gak mungkin. Yang nyiram siapa dulu? Tetangga. Walaupun tetangga kaya-kaya kurang ikhlas nyir nyiramnya. Kenapa? Ikhlas, itu nyiram. Enggak, takut rumah saya ikut kebakar. itu walaupun nyiramnya enggak ikhlas, tapi apa? Nyiram, nolong. Maka hormati engkau punya tetangga. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka untuk kita lebih mempererat daripada kita punya tali silaturahmi, maka kita harus tahu apa sih manfaat kalau kita memelihara kita punya silaturahmi. Kalau kita silaturahmi sama orang, manfaatnya apa? Yang pertama, manfaatnya adalah rizki nambah, umur berkah. Tahu rizki nambah? Itu rizki udah kayak keran. Kerannya rizki Allah cor. Ya Allah buka. Cor keluar terus. Sampai kita di kewalahan, ngurus nih rizki keluar terus gak berhenti-berhenti. Gak ada ceritanya rizkinya mampet. Kenapa? Nyambung silaturahmi. Rizki bakal lancar. Umurnya berkah. Apa ciri-ciri orang yang umurnya berkah? Ciri-cirinya satu. Waktunya manfaat untuk semua orang. Kalau waktu kalian dikit-dikit bantu orang, dikit-dikit terbang ke sana nolong orang yang kena musibah, antar rumah sakit, Nolong orang yang punya utang dipinjemin bayar buat bayar utang apa? Umurmu berkah. Nyambung tali silaturahmi itu umur bakal jadi berkah. Dikatakan oleh baginda Nabi, "Man ahabba ayyabsutalahu fi rizki." Barang siapa yang dia suka untuk nantinya diluaskan rizkinya, wa yunsau fi asari dan ditambah umurnya, senang ditambah umur, senang ditambah rezeki, maka apa? Fal rahimah, maka uh, sambunglah tali rahmi. Para hadirin, hadirat rahimakumullah. Dikatakan oleh baginda Nabi, beliau bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Bukan yang di, bukan dinamakan penyambung tali silaturahmi adalah bil mukafi Orang yang mukafi apa mukafi? Mukafi itu begini. Ada tetangga datang. Ya, bawa nasi tumpeng. Assalamualaikum Bu. Iya Bu ada apa? Ini ya kita mau ngasih nasi bungkus ya. Nih nasi tumpeng nih isinya nih. Nih berapa kotak Bu? Tiga kotak. Ya makasih ya makasih. Itu nyampe rumah ya. Oh ini Bu ada juga nih sepiring jeruk. Masuk ke dalam ribut sama suaminya. Papa, papa, kenapa? Ini tetangga ngasih jeruk nih, wow, satu bakul. Ya, ini bakul kita isi apa lagi nih buat balikinnya? Ribut. Ya, suaminya dimarahin. Kenapa tuh? Ya, jangan bikin malu. Ya, ini tetangga udah nungguin piringnya balik. Jadi pengen ngebalikin ada isinya lagi itu namanya mukasi. Orang ngasih ikut ngasih. Salah. Itu bukan penyambung tali silaturahmi kata baginda Nabi. Tetapi walakinnal wasil, tetapi hakikat penyambung tali silaturahmi adalah allazi idza qata'as, yang apabila dia diputus sama tetangganya, tetangganya cemberut. Tetangganya nggak nyapa, tetangganya pura-pura bodoh. Ya, ah, nggak tahu. Nggak pernah nyapa kita. Kita sakit dia nggak datang. Maka apa? wasolaha. Kita sambung. Dia mutus tali silaturahmi, kita datang ke rumahnya. Uh, ini Pak ada kue. Nah, inilah kata Nabi, hakikat penyambung tali silaturahmi. Ada tetangga nggak negor? Apa? Negor duluan. Gak kasih kue, kirimin ini. Terus sampai dia senyum, luntur hatinya. Ini daripada pen, hakikat penyambung tali silaturahmi para hadirin hadirat rahimakumullah. Manfaat yang kedua adalah menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Barang siapa memelihara tali rahmi maka ingat, pertolongan Allah tidak jauh. Pertolongan Allah bakal dekat datang. Kenapa? Dikatakan begini kronologinya. Jika kita rahmi datang ke satu rumah, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Tiba-tiba si bapaknya ngomong, oh iya ya, saya ini punya bisnis, punya bisnis toko, kita ini lagi butuh kentang. Kita jualan kentang goreng. Kentangnya di, belum dapat suplainya dari mana? Bapaknya ngomong, uh tenang. Ya, kentangnya dari saya sih, saya punya kentangnya murah, gede-gede lagi. Apa? Akhirnya jadi bisnis. Kenapa? Nyambung tali silatur rahmi. Bisnis jalan, rezeki nambah, umur berkah. Ya, menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah Kenapa? Mungkin saja orang yang datang menemui kita, kita datang ke rumahnya. Tiba-tiba orang ini Allah gerakan hatinya. Allah kirim baik. Apa itu baik? Pembangkit untuk melakukan kebaikan. Baik. Dikatakan, dulu ada seorang ulama, wali, itu beliau itu terkenal oleh istri dan anak-anaknya. Kalau abah ini masuk kamar mandi, itu abah di dalam kamar mandi nggak ngomong, diam, ya sepi kamar mandi, bukan nyanyi nyanyi, ya diam sepi, diam. Ya. Jadi sampai terkenal sama anaknya apa? kalau masuk kamar mandi pasti diam. Hingga pada suatu hari, ketika sang wali lagi di dalam kamar mandi, tiba-tiba nih wali ngejerit nah, nah, oh ini anaknya kaget, kenapa ini? Jatuh anaknya, ada apa nggak Jatuh? Enggak. Ya, Coba engkau ke keranjang di dalam kamar, itu di atas ranjang di bawah bantal ada uang 100 dirham. Engkau ambil itu kantong dirham, engkau kasih ke janda yang ada di pojok sana. Cepat sekarang. Sekarang anak kelan ngambil dirham dikasihkan ke janda. Ulang abahnya udah keluar ditanya. Bah, engkau kan gak pernah ngomong di dalam kamar mandi. Kenapa tiba-tiba ngomong? Kenapa nggak nanti setelah keluar kamar mandi baru nanti sedekah? Apa kata abahnya? Iya nak, tadi ketika aku di toilet, Allah kirim ke dalam hatiku baik niatan untuk berbuat baik. Maka apa? Kata Nabi jangan ditunda. Kalau ada kentek, aduh, ya pengen ngasih, langsung dikasih. Lagi lewat di pasar, eh ada ibi-bibi minta-minta, kerentak di hati, ah pengen ah ngasih lima ribu, ya kerentak tapi karena anaknya rewel, akhirnya konsentrasi terpecahkan. Mau ngasih nggak jadi. Kenapa? Ditunda-tunda. Kalau udah lihat nih, keren ya Allah, anak ma mau ngasih fulan bin fulan. Itu cepet ke rumah, ambil barangnya, kasihkan. Nih, buat antum. Tep. Ya, jangan mikir-mikir kepanjangan, akhirnya apa? Allah cabut baik tersebut. Itu apa? Berkah daripada silaturahmi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir adalah rumahnya bakal makmur, rizkinya bakal berlipat. Lihat orang yang nyambung tali silaturahmi. Rumahnya rame nggak? Rame. Tetangga mampir ke situ seneng. Ya, kenapa? Enak disuguhi macem-macem, ibunya senyum, ya luar biasa. Senyumnya itu bukan senyum ngece, ya. Senyumnya itu senyum Masya Allah, ikhlas gitu ya. Tapi ingat perkata Arab, Zurghibban tadzat hubban. Datangilah, kunjungilah rumah-rumah tetanggamu, saudaramu, ribban sesaat demi sesaat. Jangan keseringan, jangan terlalu jarang. Keseringan, uh, tiap hari sampai udah jadwalnya kalau makan siang di rumah pulang. Ya, sampai ibunya deg-deg, ini kalau makan siang pasti ke sini. Apa keseringan? Salah. Atau apa? Terlalu jarang. Sehingga nanti datangnya kapan? Setahun sekali lebaran baru datang. Sejam doang balik lagi hilang. Oh terlalu jarang. Jangan. Zurgiban. Datanglah sesaat demi sesaat. Uh, sebulan dua kali. Ya, atau seminggu sekali boleh. Maka balasannya apa? Tazdat hubban. Maka akan bertambah yang namanya rasa cinta. Tambah cinta apa? Rindu, pengen kangen didatangi lagi. Ya, Kangen, sayang, cinta apa? Luar biasa. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Dari situ itu adalah uh, sambung tali silaturahmi yang akan saya rangkum dalam dua sabdanya baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Irham man fil ars yarhamu kaman fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di bumi, tetanggamu, kawan-kawanmu, anak-anakmu, murid-muridmu, yarhamu kaman fis sama. Maka akan mencintaimu orang-orang makhluk yang berada di atas langit. Malaikat semuanya cinta sama kita. Penghuni sorga, bidadari sorga, semuanya rindu kepada kita. Kenapa? Karena kita mencintai semua makhluk yang berada di bumi. Terakhir kata baginda Nabi dalam ancamannya, malayurham layarham, yarham. Malayarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak bakal disayangi. Maka dari sini para hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan ke dalam hati kita rasa kasih sayang yang berlimpah ruah kepada semua saudara-saudara kita. Sehingga Allah jadikan kita penghuni sorga.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 إلى أدوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته